Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan tentang hak beliau yaitu untuk ditaati ya, kemudian untuk diikuti eh, petunjuknya, sunnahnya dan juga agar kita itu menerima apa saja yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita pada halaman 23 ini ya e, penulis menyampaikan kepada kita tentang buah yang akan kita peroleh dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa samaratu mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam samaratun azimatun dan buah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam adalah buah yang sangat agung sekali. Kita akan mendapatkan hasil ataupun buah yang sangat indah, sangat banyak, sangat agung dari kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama di antara buah tersebut, faman arada an yakuna min al faizin min al faizina فعليه بطاعة رسول الله بطاعة رسول رب العالمين sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin e, menjadi termasuk golongan orang-orang yang faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, ya, maka hendaknya dia itu ya, mentaati Rasul Rabbil Alamin, utusannya Rabbil Alamin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi buah yang pertama yang kita akan peroleh dengan kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan al-faizun. Nah, Allah Taala berfirman ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ini disebutkan dalam surat An-Nur ayat 5 uh, afan Nah, ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa yakhsyallaha dan dia merasa takut kepada Allah taala memiliki khasyah, rasa takut yang Eh, Eh, disertai dengan pengagungan kepada Allah Ta'ala karena didasari oleh ilmu pengetahuan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang sifat-sifat Allah Ta'ala wayattaqhi dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala faulaika humul faizun maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan hanya mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan ini Allah Ta'ala membatasi bahwasanya al-fauz al, ya, kemenangan ini Al-faizun, orang-orang yang menang ini hanyalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dengan kita mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan kita meneladani dan mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian yang kedua, man arada rahmatallah wa man arada rahmatallahi fa faalehi bi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hendak menginginkan Eh, barang siapa yang menginginkan rahmat Allah taala ingin mendapatkan rahmat Allah taala fa'alaihi bita'ati ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya dia itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi dia untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman wa atii'u Allah wa Rasulah la'allakum turhamun dan taatilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan rahmat agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya jadi di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu tentu saja merupakan ketaatan kita kepada Allah maka hal itu akan membawa kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga <clears throat> man aradal hidayah, falyuti'in nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ingin mendapatkan hidayah ya, maka hendaknya dia mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita pasti menginginkan hidayah, ya kan? Setiap sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Maka di sini diterangkan oleh Allah Tabaraka wa taala bahwasanya barang siapa yang taat kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam, dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan apabila kalian mentaati beliau, maka kalian akan mendapatkan petunjuk maka kita ini kembali kepada diri kita sendiri, introspeksi kepada diri kita sendiri. Ya, ketika kita mengucapkan ihdinas salatul mustaqim, ya. Kita mengucapkan ihdinas salatul mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, berilah kami hidayah. Ya. Maka apakah kita benar-benar menginginkan hidayah ini? Apakah doa kita itu tulus dalam menginginkan hidayah ini? Ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apabila kita tulus dalam menginginkan hidayah ini, maka Allah Ta'ala telah menerangkan cara mendapatkan hidayah adalah dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'allakum Ikutilah beliau. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan jalannya kepada kita. Jalan-jalan hidayah yaitu dengan apa? Mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila permintaan kita ihdinas siratal mustaqim itu jujur kepada Allah Ta'ala hendaknya setiap kali kita disampaikan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan perintah dan larangan Rasulullah SAW hendaknya kita taati hendaknya kita ikuti jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak kita membangkang dengan alasan karena Syekh Fulan pendapat ini dan itu bertentangan dengan itu tidak tetapi kita harus mengedepankan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ومن أراد الجنة فليلزم طاعته صلى الله عليه وسلم demikian pula barang siapa yang menghendaki jannah ingin mendapatkan surga maka hendaknya dia menetapi ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. fa inahu qad qala karena beliau telah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku itu setiap orang yang telah menyambut seruanku, ya, mereka akan masuk ke dalam surga tidak akan masuk ke dalam surga illa man aba kecuali yang enggan yang enggan yaitu enggan masuk surga maka para sahabat bertanya qalu wa man ya'ba ya Rasulullah siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah aneh yaitu ada orang yang enggan masuk surga maka beliau SAW menerangkan man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba siapa yang taat kepadaku perintahku dilaksanakan laranganku ditinggalkan dakhala al-jannata dia akan masuk surga. Wa man asani dan orang yang durhaka kepadaku, bermaksiat kepadaku, faqad ada dialah yang enggan, enggan masuk surga. Ya. Oleh karena itu, apabila kita ingin masuk dalam surga dan keinginan kita itu adalah keinginan yang jujur, yang benar, yang kuat, maka hendaknya kita mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara buah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah akan mendapatkan ampunan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa man arada maghfiratallahi wa mahabbatahu falyubadir ila ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan ampunan Allah taala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia segera untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum zunubakum Katakanlah, wahai Rasul, in kuntum apabila kalian tuhibbuna Allah, mencintai Allah, fattabi'unu, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhbibkumullahu, Nisaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum zunubakum Dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ya, masya Allah, kita akan mendapatkan cinta Allah. Bukan hanya sekedar pengakuan kita mencintai Allah yang diterima, bahkan kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini apabila kita benar-benar mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Inilah beberapa buah yang disampaikan oleh penulis yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita ulangi sejenak buah-buah tersebut yakni itu kita akan mendapatkan kemenangan ya mendapatkan al-fauz itu kemenangan kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan kemudian yang kedua mendapatkan rahmat Allah taala dia mendapatkan hidayah yang keempat mendapatkan jannah yaitu surga yang Allah taala dan yang kelima mendapatkan maghfirah ampunan Allah taala bahkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ini semua akan kita peroleh ketika kita benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, kita mentaati beliau Sallallahu dalam perintah dan larangan beliau dan kita ini mencintai beliau dengan kecintaan yang sungguh-sungguh yang benar ya jujur kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib sampai sini dulu uh, pertemuan kali ini. Insya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.